Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud siapa namanya? Abdullah. Abu Dawud rahimahullah seorang imam, pemilik Sunan Abi Dawud. Siapa nama al-Imam Abu Dawud rahimahullah? Ewa, antum? Siapa? Lupa. Nah, barakallahu fikum. Ewa antum. Nah, Sulaiman ibn al-Ash'af asisistani rahimahullah. Siapa ah Sulaiman ibn al-Ash'af. Jangan terbalik ya. Ash'af. Nah, barakallahu fikum as rahimahullah. asisistani rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Pantun yang sudah kita baca kita lewati. Yang pertama, Naam, yang kedua Naam, digabungkan antum Ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah itu yang sudah kita lewati. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala Kata beliau di sini disebutkan barakallahu fikum hafizakumullah setelah menyebutkan mengenai kelompok Qur'aniyun yang mereka mengatakan yakfinal amal bil Qur'an, cukup bagi kita mengamalkan Al-Qur'an saja, tidak butuh as-sunnah. Kita lihat wa minal ma'lumi wal muqarrar annal amal bis sunnah minal amal bil Qur'an. Perhatikan baik-baik ini. Dan termasuk perkara yang sudah diketahui dan sudah ditetapkan bahwasanya beramal dengan as-sunnah berarti dia mengamalkan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an diperintahkan kita ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca nanti, kemudian juga kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Ikutin Rasulullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Kemudian ayat yang akan kita baca ini apa? Wa ma'atakumur Wa manahakum anhu fantahu. Perhatikan baik-baik dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian ambillah. Amalkanlah dan apa saja yang Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Ini dalam ayat. Nah, dalam hadis manahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhum masata'tum. Apa saja yang aku larang tinggalkanlah dan apa saja yang aku perintahkanlah, yang aku perintahkan kerjakanlah semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, wahai haula'i yaqulun yakfin Al-Qur'an." Sudah jelas-jelas seperti ini mereka masih mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an saja. Keliru ya, Qur'aniyun keliru ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kita katakan Al-Qur'an was sunnah. Tapi enggak cukup. Al-Qur'an was sunnah gitu atau enggak cukup. Harus diiringi dengan apa? Bifahmi salafil ummah karena Al-Qur'an dan Sunnah banyak orang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, tapi pemahamannya pemahaman siapa gitu loh. Paham ya? Perlu diperhatikan. Bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman akal-akal kita, tapi pemahamannya sesuai dengan pemahaman para salaf. Seperti ayat masalah apa yang sering anak ulang-ulang, yang orang-orang awam terkadang menganggapnya itu sudah benar. Ayat masalah apa? Masalah wudhu dan tayamum itu ya. Eh, makna lamastum persentuhan. Antum lihat aja orang-orang awam itu. Wudhu sentuh batal wudhunya. Paham ya? Wal alam kalau antum lihat atau enggak kalau kita sudah pernah menyaksikan. Seperti itu. Sentuhan sama ibunya sendiri, salaman batal wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada yang merinci itu kalau sama mahramnya enggak batal, tapi kalau sama orang lain batal. Dari mana itu semuanya? Karena yang memahami pemahaman secara akal itu loh. Tapi kalau memahami dan pemahaman para mufassirin, pemahaman para salafun saleh mereka kan paham. Ternyata makna lama sanyulami sudis itu aja ma'ayu jami'u. Yang membatalkan wudu itu berhubungan badan. Paham ya? Adapun kalau bersentuhan enggak batal. Nah, antum sekarang wudu misalkan belanja di toko sebelah, qadarullah masyafa'an enggak sengaja bersentuhan lagi mengembalikan uang itu. Nah, bersentuhan. Batal enggak wudunya? Bukan mahramnya? Bukan mahramnya batal. Batal enggak? Enggak batal. Harus punya keyakinan yang benar ya, jangan mikir keliru ya nanti dikit-dikit batal, dikit-dikit batal enggak seperti itu. Perlu diperhatikan. Jadi Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an Sunnah berdasarkan pemahaman para salafun saleh. Siapa para salaf kita? Siapa? Siapa para pendahulu kita itu siapa? Nenek moyang. Siapa? Apa? Siapa para pendahulu kita yang soleh siapa? Santai aja. Siapa? Sahabat. Apa? Setelahnya? Apa? Tabi'in setelahnya atba'u tabi'in. Para salafun saleh, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. apa maksudnya ya? Nanti kalau antum pulang kampung, ketemu sama nenek-nenek atau misalnya ketemu sama siapa keluarganya yang masih awam, eh, bersentuhan batal dinasehati. enggak batal. Paham ya? apa antum ah. Misalkan dia sudah wudu, eh, sudah wudu ini. Kemudian Qadar masyafa'al dia mau pergi ke masjid, eh, pamitan sama istrinya. Ya. Misalkan bersalaman atau ciuman lah misalkan. Batal nggak butuhnya? Nggak batal. Karena makna lama sajamaah Perhatian baik-baik ya penafsiran ya barakallahu fikum yang benar seperti itu di antaranya adalah Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau terhadap Al-Qur'an Al-Azim terhadap Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an Azim, tafsir beliau terhadap Al-Qur'an Karim. Nah, disebutkan mengenai makna la masalah jamaah. Jangan keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa qala jalla wa ala man yuti'ir man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ikutilah Rasulullah Naam semoga kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Na'am barakallahu fikum. Karena termasuk tujuan Allah taala mengutus seorang rasul agar ditaati sebagaimana firman Allah taala Wa ma Yang pendek yang simpel itu loh ayat bahwasanya tidak aku mengutus engkau kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Hah? Apa? Naam ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'nillah. Naam, itu ayatnya jelas. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ditaati. Oleh karena itu kalau tidak mentaati Rasul otomatis tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir fa'aulai kadzdzabu fi qaulihim na'malu bil Qur'an. Maka mereka telah berdusta terhadap ucapan mereka kita beramal dengan Al-Qur'an. Buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kalian kalau kalian itu jujur. Kalau beramal dengan Al-Qur'an harus mengamalkan juga apa? As-sunnah. Karena dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum lam ya'malu bil Qur'an, mereka belum beramal dengan Al-Qur'an. Lamma attalu as-sunnah, ketika mereka meninggalkan as-sunnah. Jadi kalau benar-benar dia itu mengamalkan Al-Qur'an, harus mengamalkan juga as-sunnah, menerima as-sunnah karena as-sunnah sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an kita agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an dan sunnah dua-duanya adalah wahyu yang Allah taala turunkan dari langit. Barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Ala ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu as-sunnah. Barakallahu fikum hafizakumullah. Oleh karena itu orang-orang yang justru mengingkari atau menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan ancaman yang berat, ancaman yang pedih, ancaman yang sangat menyakitkan. Eh, ditimpa padanya fitnah, musibah atau ditimpa padanya adab yang pedih sebagaimana firman Allah taala sebagaimana firman Allah taala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah akan timpa pada sebuah fitnah, musibah, bala, bencana, ujian atau timpa padanya adanya pedih. Oleh karena itu ikhwan fid azza wa jazakumullah kita tutup dengan ayat yang terakhir yang Allah Taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab mengenai orang-orang yang justru mencari pilihan yang lain setelah Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, sebuah syariat ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, dia mencari pilihan yang lain. Ini sangat tidak layak. Seorang mukmin laki maupun wanita enggak layak. Yaitu apa ayatnya? Antum Ewa? Ewa antum? Antum? Al-Ahzab. Apa? Apa? <laughs> nah, barakallahu fikum. Fahmus soal nismul jawab ya. Paham pertanyaan aja dah setengah jawaban. Antum udah paham pertanyaannya belum antum? Udah? Belum juga? Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu harus taati tidak? Harus taati. Kalau kita sudah tahu ini halalnya haram, ketetapan dari Allah dan rasulnya kita nggak boleh mencari pilihan yang lain. Kalau kita mencari pilihan yang lain itu nggak layak, nggak pantas dan bahkan dikatakan apa kedoliman eh, atau istilah kesesatan yang sangat nyata. Baik lelaki wanita yang mukmin atau yang mukminah semuanya dilarang. Ini tercantum dalam surat Al-Ahzab ayatnya apa? Apa? Apa? Ayo. Sudah dapat pancingannya ya? Ayo lanjutkan. Awal diolah dari awal. Dari awal. Naam barakallahu fikum. Ayat yang sangat simpel, enggak pendek, tapi juga nggak terlalu panjang, mudah dihafal bagi yang dimudahkan, sulit bagi orang yang masih kesulitan, tapi insya Allah bisa dihafal. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya tidak selayaknya, tidak pantas bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara kemudian dia mencari pilihan yang lain ya, yang sesuai dengan urusan mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyyu wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.